Marilah sejenak kita kembali mempelajari agama kita terutama yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bapak, bapak dan ibu-ibu dari malam jam 11.30 malam ya setengah 12 datang kepada kami di rumah kru dari Trans TV malam-malam sekali ingin wawancara silakan apa yang mau diwawancarai mereka meminta tanggapan dari kami karena sore tadi, ya, tadi malam berarti, ada organisasi Islam yang mengadakan pengajian plus berdoa untuk Usama bin Laden. Bagaimana menurut tanggapan kami begitu? Seperti kita ketahui, Usama bin Laden diberitakan sudah meninggal dunia. Usama bin Laden itu asalnya adalah warga negara Saudi Arabia, tapi menurut diplomat Saudi Arabia yang ada di Jakarta, dia sudah dicabut kewarganegaraannya. Jadi bukan warga negara Saudi Arabia ketika meninggal. Seperti kita ketahui, Usama bin Laden dituntut sebagai pemimpin dan Tanzimul Qaeda sebuah organisasi yang mereka sebut dengan terorisme. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika meninggal Usama bin Laden itu masih sebagai muslim. Ini yang banyak. Jarang orang menyebut seperti itu. Tadi malam kami sampaikan di TV kan begitu. Mengapa? Terorisme itu adalah pembunuhan orang lain. Membunuh orang lain. Dalam surah Al-Furqan disebutkan sifat-sifat hamba Allah. Yang kelak masuk surga itu disebutkan wala yaqtuluna an-nafsa allati harramahallah illa bil haq. Mereka tidak membunuh nyawa manusia yang diharamkan oleh Allah. Membunuh manusia itu itu tegas Allah mengharamkan. Illa bil haq kecuali ada hak untuk membunuh. Apa hak untuk membunuh? seorang eksekutor yang menjalankan hukuman kisah misalnya dan kisah itu adalah menghukum mati seorang yang sengaja membunuh orang lain maka eksekutor punya hak untuk membunuh orang tersebut maka dia tidak berdosa tidak haram eksekutor menghukum hukum rajam. Hukum rajam itu adalah hukum yang dikenakan pada seorang yang melakukan zina dan dia sudah pernah menikah. Maka hukumnya hukumannya adalah rajam. Dilempari satu dia sampai mati. Itu hukuman rajam namanya. Eksekutor Islam. Apalagi seorang yang murtad keluar dari hukum Islam, eh dari agama Islam. Menurut agama Islam, dia disuruh taubat kalau mau, kalau tidak kata sebuah hadis man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang mengubah agamanya alias murtad maka dia harus dihukum mati. Maka eksekutor juga punya hak untuk menghukum mati seorang yang murtad dari agama Islam. Ada lagi? Orang Islam yang diperangi oleh orang kafir. Kali lagi, orang Islam yang diperangi oleh orang kafir, maka dia wajib memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Maka ketika orang itu membunuh orang kafir, itu tidak berdosa. Maka itu wajib. Tapi di luar itu tetap hukumnya membunuh adalah haram. Orang kafir yang tidak memerangi umat Islam tidak boleh dibunuh. Ya. Orang kafir itu ada tiga macam. Yang pertama namanya kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi orang Islam. Jadi kalau mereka memerangi, boleh kita memerangi mereka, bahkan wajib. Tapi umat Islam tidak boleh memerangi lebih dulu. Ya. Ada catatan lagi, ya, ini berdasarkan ayat 190 surah Al-Baqarah wa qatilu fi sabilillah dan perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum orang-orang yang memerangi kamu ini artinya mereka memerangi dulu baru kita melawan mereka. Tetapi Allah berkatakan wala ta'tadu dan jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang melampaui batas itu? Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan kalau kita memerangi orang-orang yang tidak memerangi kita, itu kita telah melampaui batas. Orang Islam yang membunuh orang-orang kafir, padahal orang kafir itu tidak memerangi umat Islam, maka itu adalah sikap melampaui batas. Dilarang dalam agama. Dalam keterangan kali disebutkan, tidak boleh membunuh anak-anak ketika dalam perang. Tidak boleh membunuh perempuan dan tidak boleh juga membunuh orang-orang tua. Maka ketika perang, dalam situasi perang kita boleh membunuh orang yang memerangi kita. Tapi kita tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak memerangi kita. Maka membunuh di luar hal-hal yang disebutkan tadi hukumnya haram. Kalau ada orang menghalalkan membunuh siapa saja, pokoknya orang kafir bunuh, maka ini sudah berlawanan dengan Al-Quran. Dan apabila Al-Quran sudah mengharamkan, kemudian kita menghalalkan, maka para ulama murtad keluar dari agama Islam. BI kenal apa yang namanya bunga. Ya, bunga bank. Kenal juga mungkin apa yang namanya riba. Riba diharamkan oleh Allah. Wa halallahu al baya wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Pengharaman riba ini menurut sementara para ulama masuk kategori syariah. Syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu syariah riba Arab itu syariat. Ronde berikutnya adalah apakah bunga itu masuk dalam kategori riba itu? Disitulah ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bunga itu termasuk adalah masuk dalam kategori riba. Bahkan bunga itu adalah riba itu sendiri. Ya, sebagian besar ulama mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan bunga itu tidak riba begitu. Apalagi kalau bunga itu diambil oleh bank yang milik negara. Sebab tidak ada yang ditolimi nanti. Kalau milik negara, milik rakyat berarti. Nah, apakah bunga itu riba. Nah itu masuk wilayah namanya fikih. Orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Atau sebaliknya, orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia sudah keluar dari agama Islam alias murtad. Kalau sudah murtad, itu sudah statusnya non-muslim. Kembali kepada Islam bin Laden. Apakah dia itu menghalalkan cara-cara teror? Ini yang yang kita tidak tahu. Apabila dia menghalalkan terorisme, dia sudah murtad. Sebab membunuh orang diharamkan oleh Allah. Baik yang muslim maupun yang non-muslim. Kalau orang Pak, itu kan jihad Pak. Jihad itu ada aturannya. Seperti tadi itu, jihad itu ada aturannya. Yang dibunuh siapa? Orang yang memerangi kita. Teror itu tidak. Siapa saja bisa terbunuh. Anak kecil bisa terbunuh, perempuan bisa terbunuh, orang tua bisa terbunuh. bunuh diri. Ya. Kalau orang yang bunuh diri itu menghalalkan pembunuhan seperti itu, dia murtad sudah. Karena membunuh nyawa itu haram hukumnya, termasuk nyawa yang ada pada diri kita. Tetapi kalau dia tidak menghalalkan, tetap menganggap haram, tapi nggak kuat hidup akhirnya bunuh diri maka itu hanya berdosa besar tidak sampai kepada keluar dari itu. Usama bin Laden terus terang saya tidak tahu apakah dia menghalalkan cara-cara terorisme atau dia tetap masih mengharamkan memang kalau berbicara akar masalah terorisme mungkin kita sepakat adalah ketidakadilan global. Ya. Tetapi harus diingat Islam memiliki dan memberikan petunjuk tentang cara-cara memperjuangkan kebenaran. Cara-cara terorisme bukan yang diajarkan oleh Islam. Apalagi punya keyakinan bahwa setiap orang non-muslim harus dibunuh. Banyak SMS yang masuk pada saya. Kalau Amerika itu telah membunuh orang-orang di Afghanistan, Apakah tidak boleh kita bunuh orang-orang Amerika yang di Indonesia? Islam dalam Al-Quran mengajarkan ala wa ziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau kita mau berjihad, silakan datang ke Afghanistan. Amerika apa orang Inggris yang membunuh, yang memerangi orang Islam, kita lawan di sana itu baru jihad. Mereka yang membunuh orang Islam, yang merangi Islam, membedakan antara Rasulullah punya mertua. Salah satu mertua Nabi itu adalah seorang yang beragama Yahudi. istri beliau, putri daripada ya tokoh Yahudi Bani Quraidah namanya Sofia. Umum Mukminin Sofia itu bapaknya seorang Yahudi, tokoh Yahudi Bani Quraidah. Apa kata Rasulullah kepada Sofia? Sofia, bapakmu itu sampai mati masih memusuhi saya. Tidak memerangi, tapi Rasulnya. Beliau seorang umul mukminin dan sudah tahu ada Islam. Bukankah Allah mengatakan ala tajiru wa ziratun Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Artinya kami, meskipun putri dari Sofia, kami tidak punya ya, beban menanggung dosa orang tua saya. Jawaban Sofia, sudah bagus sekali. Rasulullah memerangi juga. Ya. Orang Yahudi tadi. Tapi Rasul tetap bertransaksi dengan seorang Yahudi yang bernama Abu Syah. Rasulullah menggadaikan baju perangnya dengan 75 ya kilo mungkin sekarang begitu dulu sok namanya kandung. Ya, mengapa Yahudi ini tidak dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Islam tidak ada ajaran yang mengatakan orang non Muslim harus dibunuh. Perang-perang dalam Islam satu dari dua buku yang pernah kami hadiahkan kepada Presiden Obama ketika datang di Istiqlal. Ya, sekarang ada cetak kedua. Islam between war and peace. Al-Islam bainal harbi wassalam. Islam antara perang dan kami. Lalu sebutkan, penyebab perang-perang dalam Islam bukan karena perbedaan agama tapi karena faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu kembali kepada Usama bin Laden, kalau dia sudah menghalalkan cara-cara terorisme, murtad dia. Artinya kita tidak boleh mendoakan dia. Tapi kalau dia masih dalam keadaan muslim, dia mengharamkan terorisme. Cuma dia harus terjun ke terorisme misalnya, boleh juga terjadi demikian, seperti orang yang melakukan bunuh diri. Dia tetap mengatakan bunuh diri ini haram. Tidak halal, tapi saya sudah nggak kuat. Ya. Atau misalnya orang mengatakan, ya, yang melakukan, melakukan zina misalnya, zina ini haram, haram. Tapi saya karena nggak kuat, saya melakukan. Tetap sebagai muslim dia. Tapi kalau dia mengatakan zina ini adalah halal, yang Maka Usama bin Ladin bukan lakennya Ladin. Kalau dia tetap mengharapkan terorisme, maka dia meninggal dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, berarti kafir, kita tidak boleh mendoakan. Ya. Baik, masih ada waktu. Beberapa menit, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Silahkan, maju ke depan. Barangkali konteks perangnya bukan lagi perang orang per orang. Nah, konteks perang sekarang orang pencet satu tombol, sekian banyak orang meninggal. Gimana kita melihat pola yang berbeda tadi dalam konteks ini. Baik, dia yang punya tombol itu berarti yang dia terlibat perang. Yang terlibat perang dalam konteks sekarang adalah namanya Alladzina yuqatilunakum orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu dan janganlah kamu melanggar batas karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas. Maka perang-perang apa non fisik itu nggak masuk dalam pengertian kita. pikiran, dengan ideologi, kita lawan dengan senjata dan kekalahan kita. Pikiran, perang dengan pikiran, lawan dengan pikiran. Senjata, lawan dengan senjata. Itulah yang namanya kita. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan maju Pak saya pernah mungkin sekitar satu minggu kemarin misal di ada Mas Satu Stasiun Provinsi itu membahas masalah um, tafsir uh, eh, terjemahan Quran. Yeah. Jadi salah satu um, di antaranya um, pembicara itu bilang bahwa itu ada proposal di situ bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya dalam tanda kutip terorisme itu pemahaman mengenai ini terjemahan Quran. Nah, terus ada yang berpendapat bahwa ini terjemahan Quran itu harus direvisi. Terus ada yang bilang oh, ini udah udah baik. Nah itu bagaimana Ustaz? Uh, eh, baik. Terima kasih. Kebetulan saya terlibat. Terjemah Al-Quran di Permen Gapa itu diterbitkan pertama kali tahun 65. Ya. Terorisme yang berkuasa ARP yang mengusung agama Islam itu baru muncul tahun 2000. Kalau terjemah itu menyebabkan terorisme, mestinya tidak terlalu jauh caranya. 65 sampai tahun 2000 kan dua berapa? 35 tahun antara sabab dengan musabab terlalu jauh sekali itu nggak rasional. Yang kedua betul bahwa ada terjemah. Tetapi yang menyebabkan terorisme bukan terjemahnya, tetapi pemahamannya yang salah. Itu dicontohkan ayat 191 surah Al-Baqarah. Waktuluhum min min haitsu taqibtumuhum dan perangilah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka. Itu ayat kemudian dipotong sekian saja, tidak dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Akhirnya dia mau lempar bom di mana saja ada orang non muslim. Itu. Padahal ayat ini tidak dapat dipisahkan dari ayat yang 190 yang tadi tadi sebutkan Waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi yang boleh diperangi itu adalah boleh dibunuh itu adalah orang-orang yang memerangi umat Islam, bukan setiap non muslim. Orang mengatakan terjemah di mana Agama ini yang menyalahkan itu kapasitas ilmiahnya apa coba? Saya nggak tahu itu. Padahal yang terjemahkan siapa? Satu, Profesor Asbi Asidiki. Profesor Dr. Bustami Abdul Ghani. Profesor Toha Yahya Umar. Ya, yeah. Profesor Kiai Anwar Musaddaq. Kiai Haji Ali Maksum, Dr. Andes Haji Kamal Mokhtar, Dr. Andes Haji Kusai Majedi. Ya, satu lagi Profesor, ya, Rotaris Soha Yahya Umar. Ya, salah satu. Itu orang-orang yang pilihan di Indonesia waktu 65 belum banyak profesor waktu itu. Sekarang udah di ciputat mata merem senggol profesor merem lagi itu senggol doktor apalagi profesor dari NU banyak sekali tahu dari NU karena di NU itu profesor itu artinya protolan pemuda ansor lebih banyak lagi di sana waktu itu pak orang pilihan yang bedakan dibentuk tim revisi. Kebetulan wakil ketuanya saya. Mau sekarang. Untuk mengukur salah atau benar bagaimana? Coba dibandingkan dengan terjemah ke bahasa asing. Kebetulan saya punya teks yang bahasa Inggris. Terbitan Saudi Arabia. Diterjemahkan oleh tim dua orang. Profesor Doktor. Taqiyuddin Al-Hilali dengan Profesor Dr. Muhammad Khan itu dua-duanya dari Universitas Islam Universitas Islam Madinah. Kemudian terjemahnya diteliti oleh lembaga penelitian dan fatwa Saudi Arabia. Setelah diteliti, direktur penelitian dan kebetulan mukti besar saudara dia menyatakan satu terjemah ini adalah benar. Yang kedua merekomendasikan agar terjemah bahasa Inggris ini disebarluaskan ke seluruh dunia termasuk masuk Indonesia. menggoyang-goyangkan pohon kelapa. Menurut dia pohon kelapa bergoyang. Padahal yang bergoyang itu dirinya sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang salah. Kami Wakil Ketua Tim Penyempurnaan Revisi itu mengatakan memang sebagai terjemah kami tidak mengatakan sempurna. Tapi khusus ayat itu tidak sah dan tidak akan perlu untuk ayat itu direvisi lagi. Memang ada revisi. Itu setelah 35 tahun baru direvisi. Salah satu revisinya apa? Dulu dalam terjemah ada kata-kata Zulaikho. Sekarang dalam edisi 2002 yang telah direvisi tidak ada kata Zulaikho Karena apa? Riwayat tentang Zulaikho itu riwayat palsu, bohong. Nabi Yusuf tidak pernah kenal dengan seorang wanita yang bernama Zulaikho. Apalagi ada kisah romantis dengan wanita tersebut. Bukan kisahnya jelas, riwayatnya sah. Berita yang berarti apa? Ya Imra'atul Aziz, istri Al Aziz. Ini ada namanya. Ternyata banyak tiga namanya itu. Ada Zulekho, ada yang baca Zalikho, ada yang mengatakan wanita itu namanya Rohail. Tiga tiganya palsu semuanya. Maka dibuang seperti itu yang dari sini dalam ayat hal adulukum ala syajaratil khuldi diterjemahkan jadi maukah kamu tak tunjukkan kepada pohon khuldi diubah menjadi pohon keabadian. Enggak ada yang namanya pohon khuldi. Orang-orang bilang, "Wah itu Nabi Adam dulu melanggar karena makan buah kuldi. Tidak ada buah kuldi. Pohon keabadian artinya kalau makan buahnya akan menjadi abadi di surga kutipnya iblis. Baik, barangkali waktu sudah lewat 5 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.